Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khotal Islam Allah ayyakum Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada Selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Kajian ilmiah Yang secara langsung disampaikan oleh Ustaz Mahfud Elsi Hafidhullah Dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus eh, Buah karya Syekh Dr.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 Dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini di bulan yang penuh dengan barokah, di mana orang-orang yang celaka di bulan ini adalah orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِنَّ inna مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ Rawahu Tabrani. Orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah di bulan Ramadan. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah Pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada Kita lanjutkan kajian kita Yaitu kitab Tazkiyatun Nufus oleh Syekh Ahmad Farid Dan kita Alhamdulillah Sudah sampai pembahasan kita Pada pertemuan yang lalu adalah Tanda-tanda hati yang sehat dan masih ada sebagian yang belum kita selesaikan. Berkata penulis, "Wa min alamati sihhatihi an yakuna idza dakhala fi shalah dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid-dunya wa wajada fiha rahatahu wa na'imahu wa qurrata 'ainihi wa surura qalbihi." Di antara tanda-tanda hati yang sehat orang tersebut apabila masuk waktu sholat, ketika dia menjalankan sholat, maka sirnalah semua pikiran-pikiran yang berurusan dengan dunia. Dan ia mendapatkan di dalam sholatnya ketenangan, merasa di dalam sholatnya istirahat dan kenikmatan serta sejuknya pandangan dan hati yang senang. Itulah di antara tanda-tanda sehatnya hati seseorang. Apabila dia masuk dalam solat, maka dia merasa khusyuk dalam solatnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang al-ihsan, al-ihsan antak budallah ka'annaka tarah fa illam yakun tarah fa yarak. Al-ihsan maknanya adalah engkau ketika beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Demikian, seseorang yang hatinya sehat, maka dia ketika menjalankan sholat, sirnalah semua yang ada dalam pikirannya yang berurusan dengan dunia. Namun tidak banyak, tidak sedikit orang-orang yang barangkali kita termasuk di dalamnya ketika kita mulai takbiratul ihram, sampai salam terakhir dari awal sampai akhir masuk dalam pikiran kita urusan-urusan dunia dan syaitan memasukkan ke dalam pikiran kita yang tadinya tidak terpikir oleh kita bahkan barang yang lupa menjadi ingat ketika kita menjalankan sholat untuk bisa menjadi khusus seorang dalam sholatnya maka perhatikan hendaklah dia memahami apa yang dia baca. Kita membaca suratul Fatihah setiap solat, bahkan setiap rokaat kita membacanya. Hendaklah dia memahami apa yang ada dalam kandungan suratul Fatihah, memahami maknanya, karena memang solat itu berat. Solat itu merupakan pekerjaan yang sangat berat. Wasta'inu bis sabri was salah وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِئِينَ Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kehusuan, di antaranya adalah kita niatkan dalam hati ketika kita salat menghadap Allah Subhanahu wa taala kemudian buanglah pikiran-pikiran yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting adalah kita memahami makna yang kita baca karena bacaan-bacaan yang ada di dalam solat merupakan bacaan-bacaan yang sangat agung, mengandung pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamati sihhatihi alla yafturu an dzikri rabbih ولا يسأم من خدمته ولا يأنس بغيره إلا بمن يدل إلا بمن يدله عليه wa bihi. Dan di antara tanda-tanda hati yang sehat juga dia tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah, tidak pernah merasa bosan dari berzikir kepada Allah, tidak pernah merasa putus asa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia senantiasa tidak pernah lepas dari ingin berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hatinya sehat dia selalu menghilangkan selain Allah kecuali orang-orang yang sesuatu atau orang-orang yang bisa menunjukkan kepadanya dan bisa mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah ini merupakan pekerjaan yang agung, merupakan amalan perbuatan yang sangat agung. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un anja min Allah ma syai'un anja min azabillah min dzikri rabbih. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan seseorang ma syai'un anja min azabillah min dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang, yang lebih menyelamatkan seseorang dari azab Allah dibandingkan dengan zikir kepada Allah. Allah berfirman, "Udkuruni." Ingatlah kalian kepadaku, adkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Orang yang berzikir kepada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan Mathalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah mathalul hayy wal mayyit. Rawahul Bukhari. Permisalan antara orang yang ingat dan berzikir kepada Tuhannya, kepada Robnya, dan orang yang tidak berzikir kepada Robnya seperti orang hidup dan orang mati. Maka orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu tanda-tandanya hatinya sehat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram, hati menjadi damai namun orang yang jauh dari berzikir kepada Allah hatinya akan gersang, hatinya akan terasa kesepian. Karena apa? Karena dia kosongkan dari mengingat Allah Rabbul Alamin. Di mana Allah lah yang megang hati kita. Hati seorang beriman, hati orang berada di antara dua jemari, di antara jemari-jemarinya Allah. Kapan dia balik maka akan terbalik. Sehingga kita dianjurkan dan diperintah bahkan diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Berdoa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, maka tetapkan aku berada di atas agamamu. Karena yang namanya kolbun adalah zat yang senantiasa berbolak-balik dan Allah lah yang membolak-balik hati kita. Maka hendaklah seseorang yang hatinya sehat, dia akan senantiasa berzikir kepada Allah Masalu alladhi yadkur rabbah walladhi la yadkur rabbah Ahmadul hayy wal mayyit. Permisalan orang yang senantiasa mengingat Robnya, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah seperti orang yang hidup dan orang mati. Orang hidup yang tidak berzikir kepada Allah seperti mayat yang berjalan, seperti jasad yang tidak ada ruhnya yang berjalan. Wa minha dan diantara tanda-tanda hati yang sehat juga adalah an yakuna ihtimamu bi tashihil amali a'dhamu minhu bil amal. yahrisu 'ala al-ikhlasi fihi wan nasihati wal mutaba'ati wal ihsani wa yashhadu ma'a dhalika minnatallahi 'alaihi fihi wa taqsirahu fi haqqillah. Dan diantara juga tanda-tanda hati yang sehat adalah ihtimamnya yaitu pedulinya sangat besar terhadap bagaimana amal perbuatan itu menjadi sah di hadapan Allah dibandingkan dia beramal sendiri. Maksudnya di sini bagaimana supaya amal perbuatan ibadah yang dia lakukan itu menjadi diterima oleh Allah. Dia lebih memperhatikan keikhlasan bagaimana dia bisa ikhlas beramal dibandingkan dengan amal itu sendiri. Sehingga disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ma'alajtu syai'an ashaddu ma'alajtu syai'an ashaddu min niyati li'annaha tataqallabu ilayya Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih aku perhatikan dibandingkan dengan niatku karena ia senantiasa berbolak-balik. Maka hati yang sehat senantiasa memperhatikan tentang keikhlasan. Hati yang sehat senantiasa memperhatikan tentang nasihat. Hati yang sehat senantiasa memperhatikan masalah al-mutaba'ah. Yaitu bagaimana dia berbuat sesuai dengan perintah Allah. Bagaimana dia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak peduli perbuatan itu sedikit atau banyak. Yang dia perhatikan adalah ikhlas. Yang ia perhatikan adalah al-mutaba'ah, yaitu sesuai dengan tuntunan. Karena amal perbuatan yang besar, amal perbuatan yang banyak, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim barang siapa yang tidak barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contoh tidak ada perintah dari kami maka tertolak. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari Aisyah. Demikian juga orang yang hatinya sehat senantiasa memperhatikan keikhlasan amalnya. Karena bagaimanapun amal tersebut kalau tidak ikhlas maka tidak akan pernah diterima oleh Allah dan dia senantiasa memperhatikan ihsan dan al-ihsan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yang telah menciptakan mati dan hidup ini untuk menguji di antara kalian mana yang paling baik amal perbuatannya. Al-ihsan sebagaimana juga Nabi saw alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallaha karena kata tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Sehingga di situ senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Dia senantiasa berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kalian berada. Dan ma'iyah di sini adalah ma'iyah ammah, yaitu kebersamaan Allah bersama semua makhluknya, yaitu ilmunya meliputi segala makhluknya. Dia bertakwa kepada Allah di mana saja dia berada. Ittaqillah ma kunta. Dia bertakwa kepada Allah di dimanapun dia berada. Dan dia mengakui apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan dia juga mengakui bagaimana dia tidak bisa menjalankan hak-hak Allah Artinya senantiasa melakukan perbuatan dosa dan ia mengakui dan dia merasa takut akan hal itu. Itulah tanda-tanda hati yang sehat. Kemudian berkata al-muallif asbabu maradil qalbis penyebab-penyebab hati yang sakit. Wal fitanul lati tu'radu 'alal qulubi asbabu maradiha wa hiya fitanus syahawat wa syubuhat فالأولى توجب فساد القلب والإرادة والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد penyebab-penyebab hati yang sakit dan fitnah fitnah yang dipaparkan terhadap hati merupakan penyebab-penyebab sakitnya hati tersebut dan fitnah yang dimaksud adalah fitnah syahwat dan subhat. Jadi dua penyakit ini merupakan sumber dari berbagai macam penyakit hati, yaitu syahwat dan subhat. Adapun syahwat akan menyebabkan kerusakan tujuan dan kehendak. Ya. Yaitu yang seharusnya dia memiliki al-qasdu dan iradah untuk Allah Subhanahu wa taala maka akan palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun subhat akan menyebabkan rusaknya ilmu, keyakinan dan i'tiqad. Kita lihat orang-orang yang kena dua penyakit ini, maka dia akan bergelimang dengan perbuatan dosa disebabkan perbuatan-perbuatan maksiat karena syahwatnya. Dan orang yang kena penyakit syubhat dia akan bergelimang dengan perkara-perkara yang bisa merusak keyakinannya. Dia anggap perbuatan yang bid'ah sebagai sunnah dan perbuatan sunnah sebagai bid'ah. Kita lihat ketika kita mengajak kepada tauhid itu dianggaplah ajakan atau seruan-seruan sesat entah dengan tuduhan-tuduhan yang yang membuat hati atau mendengar orang yang mendengarnya justru malah akan tertawa karena apa? Karena tuduhan-tuduhan tersebut tidak berdasar. Ketika kita mengajak kepada tauhid, dikatakan bahwa itu adalah seruan-seruan Wahabiyah. Ketika kita sebutkan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah adalah Wahabiyah. Jangan dengarkan perkataan-perkataan darinya. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hidupnya jauh dengan Muhammad bin Afsyah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ratusan tahun jaraknya. Lebih dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun ketika orang sudah tertutup oleh subhat, ya, tertutup oleh syahwat, maka yang keluar adalah perkataan-perkataan yang lucu. Yang keluar adalah perkataan-perkataan yang menggelikan sehingga menuduh orang-orang yang mengajak dakwah kepada sunnah seperti dakwah kepada bid'ah. Yang orang-orang yang mengajak dakwah kepada tauhid dituduh mengajak kepada dakwah kepada kesesatan. Maka perhatikan, saudara pendengar rojak dimanapun anda berada, perhatikan dua penyakit ini, yaitu penyakit syahwat dan penyakit subhat. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه wa qalbin abiyadha la tudurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Rawahu Muslim. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah-fitnah itu akan dipaparkan kepada hati-hati seperti paparan hal hasir yaitu uh, apa namanya ini al-hasir adalah uh, hamparan ya, yaitu tikar. Yang tikar itu dianyam udan-udan sedikit demi sedikit. Maka hati mana yang meminumkan atau me, meminum fitnah tersebut maka akan tertoreh di dalamnya noktah yang hitam dan hati mana saja yang mengingkarinya fitnah-fitnah tersebut maka tertoreh di dalamnya yaitu noktah yang putih sampai hati tersebut kembali menjadi dua macam yaitu hati yang hitam murbad dan yang kotor kalkuzi mujahian seperti uh, gelas yang terbalik la ya'rifu ma'rufan tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengenal dan tidak mengingkari yang mungkar kecuali ia menyerap atau meminum dari hawa nafsunya. Dan hati yang putih di mana fitnah tersebut tidak akan pernah memberikan mudor kepadanya selama bumi dan langit ini tegak. Maksudnya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan bahwa hati itu senantiasa dihadapkan dengan fitnah dan hati yang bersih yang putih tidak akan bisa terkena oleh fitnah tersebut. Namun hati yang hitam, hati yang kotor, yang diibaratkan dengan al-kus mujahian, yaitu al-kus al di sini adalah uh, gelas yang terbalik, yang penuh dengan kotoran, di mana gelas yang terbalik itu tidak akan bisa dimasukkan air ke dalamnya karena gelasnya terbalik. Ya dan tidak akan bisa menerima air yang masuk ke dalamnya. Faqassama sallallahu alaihi wasallam al-quluba inda ardil fitan 'alaiha ila kismain. <clears throat> Qalbin idza 'uridat 'alaihi fitnatun ushribaha kama ashrabus safanju al-ma'a. Maka di sini Rasulullah SAW membagi hati ketika dipaparkan, dihadapkan kepadanya fitnah-fitnah menjadi dua. Yaitu hati ketika dihadapkan fitnah, maka di sini kalau kita berbicara fitnah, sebagaimana Al-Alusi beliau menyebutkan dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, maka fitnah di sini bisa makna kesyirikan. Fitnah di sini adalah tidak adanya al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar. Fitnah di sini juga bisa diartikan adalah bid'ah. Dan fitnah di sini juga bisa diartikan adalah uh, tidak adanya amar ma'ruf mungkar dan juga perselisihan. Ya, sebagaimana dinukil oleh Al-Syekh dalam kitabnya uh, Ad-Dawabit Asy-Syar'iyyah li Mauqifil Muslim minal Fitan. Kaidah apa batasan-batasan syar'i bagi seorang muslim dalam menghadapi fitnah. Maka fitnah di sini maknanya adalah asyahwat wa subhat. Semua perbuatan-perbuatan maksiat maka adalah fitnah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya berakibat kepada orang yang berbuat saja, tapi akan berakibat kepada semuanya. Artinya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang atau dua orang itu akan berakibat kepada orang sekelilingnya kalau orang-orang di sekelilingnya tidak mau perhatian. Coba kita perhatikan contoh di dalam rumah tangga. Ketika ada salah seorang di antara anggota keluarga yang terlibat misalkan waliyadzubillah kasus narkoba, maka akan disebut bahwa anaknya si A, anaknya si fulan terlibat narkoba ya, adiknya si fulan, kakaknya si fulan, maka semua anggota keluarga di situ akan merasakan akibat dari perbuatan salah seorang dari anggota keluarganya. Oleh karena itu, hindarkan dari fitnah, hindarkan dari perbuatan maksiat, ingkari kemungkaran yang ada di dalam rumah selama kita memiliki kekuatan untuk mengingkarinya, dan juga termasuk ingkari kemungkaran yang ada di sekeliling, sekeliling kita semampu sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron, fal yuqayirhu biyadih, wa illam yastati' fa bilisani, wa illam yastati' fa biqalbih, fadzalika da'ful iman." Barang siapa melihat kemungkaran hendaklah rubah dengan tangannya, kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Dan tidak boleh kita berada di sekitar perbuatan maksiat ya dengan alasan kita duduk bersama mereka kemudian tidak mengingkarinya. Kalau kita tidak bisa mengingkarinya dengan tangan, kita tidak bisa membubarkan maka dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka dengan hati. Dan kalau tidak bisa dengan hati, maka tinggalkan jangan duduk bersama mereka. Sehingga kita tidak terfitnah, kita tidak kena akibat dari perbuatan itu maka hati yang dipaparkan, dihadapkan kepadanya fitnah, kemudian diserapnya fitnah itu, yaitu fitnah syahwat dan subahat, sebagaimana batu karang menyerap air. Ini yang dimaksud dengan hati yang hitam tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi hati menjadi dua, hati yang putih dan hati yang hitam. Di mana hati yang putih ini tentu saja hatinya orang beriman, dan itu hati yang sehat. Dan hati yang hitam ini adalah hati entah hati sakit atau entah hati yang mati. Maka tidak bertentangan dengan pembagian hati yang tiga tadi. Dan hati yang menyerap seperti menyerap fitnah seperti batu karang menyerap air maka fatan kutufihi nuktatun saudau akan tertoreh di dalam hati tersebut nokta hitam fala yazalu yashrabu kulla fitnatin alaih hatta yusawwida wa maka senantiasa hati tersebut menyerap dan meminum fitnah, yaitu menerima fitnah tersebut, fitnah syahwat dan fitnah syubhat, ya, yang dihadapkan kepadanya sampai dia menjadi hitam dan terbalik. Wahuwa makna kaulihi kalkuzi mujahian. Itulah makna sabda Nabi saw bahwa hati yang hitam itu seperti gelas yang terbalik. Ai makbuban mankusa yaitu terbalik. Fa'idha swadda wa antakasah uridalahu min hatainil afataini maradani khotorani mutaramiyani bihi ilal halak. Ya. Maka kalau sudah hatinya terhitam dan terbalik, maka dihadapkan kepadanya dua penyakit yang sangat berbahaya dan akan menjerumuskan dia kepada kebinasaan yaitu yang ahaduhuma istibahul ma'ruf alaihi bil munkar Maka akan rancu yang pertama akan rancu kepadanya bahwa yang ma'ruf ya akan dilihat sebagai yang mungkar. Fala ya'rifu ma'rufan wa yunkiru munkara. Dan dia tidak mengenal yang ma'ruf dan dia tidak mengingkari yang mungkar. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud ya, bahwa celakalah seseorang yang hatinya tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. istahkam alaihi عليه marad hatta حتى al المعروف منكرا nah, bisa jadi dia berkeyakinan dengan penyakit ini istahkama yaitu akan rancu kepadanya dengan penyakit tersebut yaitu penyakit subhat dan syahwat sampai-sampai dia berkeyakinan bahwa yang ma'ruf menjadi mungkar dan yang mungkar dianggap sebagai yang ma'ruf. Wa sunnata bid'atan wal bid'ata sunnatan dan menganggap sunnah sebagai bid'ah dan bid'ah sebagai sunnah wal haqqa batilan wal batila haqqan dan yang benar dianggap yang batil dan yang batil dianggap benar. Ini karena penyakit subhat tersebut. Dan kita bisa rasakan sekarang para jemaah sudah disampaikan kepada kepadanya dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang difahami oleh a'immah, difahami oleh sahabat, yang sahabat itu kita semua akui akan kehormatan mereka, kita akui akan kemuliaan mereka yang ditazkiyah oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma yalunahum sebaik-baik generasi adalah generasiku, sebaik baik manusia adalah generasiku yaitu para sahabat. Namun ketika kita sampaikan bagaimana pemahaman tentang mereka, disinilah mereka menolaknya. Sehingga yang bid'ah dianggap sunnah dan yang sunnah dianggap bid'ah. Ketika kita katakan pada mereka, kepada mereka tentang bulan Ramadan ini bahwa tidak ada nuzul Quran, Quran memang benar diturunkan di bulan Ramadan dan tidak ada perayaan di zaman Nabi tentang nuzul Quran. Bahkan yang ada mungkin barangkali di Indonesia saja. Dan kita lihat di luar-luar tidak ada peringatan seperti itu. Kalau itu ada juga tidak benar karena tidak ada, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat beliau, radhiyallahu taala anhum. Seandainya ada, sudah pasti mereka mengerjakannya. Laukana khairan sabakuna ilaih. Sebagaimana Ibnu Katsir menjelaskan pada surat Al-Ahqaf ayat 11 alladziina wa qala alladziina kafaru lil ladziina آمنوا law كانوا khairan ma sabakuna ilaih. Berkata orang-orang kafir kepada orang beriman, seandainya Al-Quran itu baik, tidak mungkin mereka itu mendahului kami, kata orang kafir. Karena mereka menunjuk kepada Bilal bin Rabah Beramal bin Yasir para budak-budak karena mereka anggap mereka lebih mulia daripada budak-budak itu. Ya, hakikatnya adalah sebaliknya. Budak-budak itulah lebih mulia dari mereka karena mereka telah beriman. Maka apa yang disambut oleh budak-budak yang beriman itu yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja tidak mungkin mereka menyambutnya dengan sepenuhnya berlomba-lomba untuk menyambutnya kecuali itu baik maka Ibnu Katsir mengatakan perkataan semua perkataan dan perbuatan yang tidak dinisbatkan kepada para sahabat, sahabat tidak melakukannya, maka itu adalah bid'ah termasuk perayaan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Memang benar dan tidak diragukan lagi, wajib kita beriman bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin min huda wal furqan. Ini merupakan dalil bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Tapi bukan berarti kita merayakan nuzulul Quran. Dikatakan malam 17 dan seterusnya. Dengan demikian, kalau kita menyatakan hati kita sehat, hendaklah tinggalkan perbuatan-perbuatan itu. Karena ibadah tidak boleh dilakukan kecuali harus dengan dalil. Ibadah tidak boleh dilakukan kecuali harus dengan ittiba, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah tidak bisa dilakukan kecuali harus ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat beliau? Maka sungguh aneh dan lucu sudah sampai kepada mereka dalil-dalil sudah sampai kepada mereka bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi bersama para sahabatnya, mereka masih mengerjakannya. Apakah kita menganggap bahwa Allah lupa? Apakah kita menganggap bahwa Nabi berkhianat? Sebagaimana Imam Malik mengatakan, ya, manibta tadah bid'atan tadah fil islam bid'atan yara hasanatan fa innahu zama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad khana risalah. Imam Malik mengatakan barang siapa menganggap suatu perbuatan ya menganggap di sini maksudnya mengadakan hal-hal yang baru di dalam Islam ibadah yang tidak diajarkan nabinya sallallahu alaihi wasallam menganggap baik maka dia telah menganggap juga bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah ini. Artinya, beliau tidak menyampaikan semuanya, ada yang disimpan. Padahal beliau sudah menyampaikan tukum alal bahajatil bayda lailuha kana hariha la wa anha illa halik rawahu Ahmad. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang, benderang, jelas semuanya sudah sampai kepada kita. Maka tidak akan menyimpang kecuali binasa. Dan yang kedua adalah asani tahkimuhu hawa ala ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wanqiyaduhu lil hawa wattiba'uhu lahu yaitu berhukum dengan hawa nafsunya terhadap apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tunduk kepada hawa nafsunya serta mengikuti hawa nafsunya. Jadi apa yang dilakukan tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka itu menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam memutuskan perkara di antara mereka dan mereka setelah diputuskan perkara tidak ada di dada mereka terasa sesak dadanya tidak terima dan bahkan mereka menerima dengan sepasrah-pasrahnya. Hal ini turun ayat ini ketika dua seorang sahabat Ansor berselisih tentang pengairan kemudian datanglah kepada Nabi dan diputuskan oleh Nabi kepada salah seorang, <clears throat> lalu yang satunya tidak terima, kemudian menyatakan apakah itu engkau putuskan karena itu di antara kerabatmu, maka turunlah ayat ini. Kemudian apa yang terjadi saudara sekalian? Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadinya beliau setelah pengairan disuruh mengairi orang seorang sahabat yang tanahnya di atas kemudian lalulah yang di bawah ya maka setelah yang satunya tidak terima dengan keputusan Nabi kemudian turun ayat ini bahkan lebih berat yang diterima oleh orang yang tidak mau menerima keputusan Nabi suruh airi dulu dan penuhi semua yang engkau inginkan baru alirkan kepada yang lain itu kepada orang tersebut ini karena apa? Karena tidak mau menerima dengan keputusan Nabi, maka dampaknya akan besar. Ketika seorang bertanya kepada Imam Malik, dari mana aku harus ihram? Maka beliau mengatakan, ihram dari mikot yang telah ditentukan Nabi, yaitu dari Dhul Hulaifah. Kalau orang sekarang bilang Bi'ir Ali, karena beliau berada di Madinah. Maka orang tersebut tidak ingin ihram dari situ, inginnya dari kuburan beliau, dari masjid Nabi. Karena lebih jauh dengan anggapan bahwa dia ingin lebih banyak pahalanya. Maka beliau katakan jangan, nanti aku khawatir terjadi fitnah kepadamu. Apa itu fitnah katanya? Kemudian beliau membacakan ayat, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Ya. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya. Tertimpa oleh fitnah. Dan tertimpa oleh adab yang sangat pedih fitnah adalah perselisihan sebagaimana Al-Alusi mengatakan dalam tafsirnya Ruhul Maani. Fitnah adalah perbuatan bidah, fitnah adalah perbuatan syirik, fitnah adalah perselisihan antar kaum muslimin, fitnah adalah tidak adanya al-amru bin ma'ruf wa nahi munkar. Maka kalau kita menyelisih perintah Nabi, fitnah-fitnah tersebut akan terjadi pada kita dan bisa kita buktikan. Bukankah demikian? Bukankah demikian saudaraku? Pendengar dan royok dimanapun anda berada. Maka hindarkanlah diri kita dari fitnah ini. Jadikan hati kita hati yang bersih, yang putih. Di mana hati yang bersih adalah qalbun abyadu. Qad asyraqa fihi nurul iman. Wa azhara fihi misbahuhu. فإذا عرضت فإذا عرضت الفتنة أنكرها وردها fasdada nuruhu wa isyraquhu. Adapun hati yang putih, hati yang bersih akan bersinar cahaya keimanan, akan memancar darinya cahaya-cahaya. Dan apabila dinampakkan dan dipaparkan kepadanya fitnah-fitnah dari maksiat, dari syubhat, dari syahwat, maka hati yang bersih akan mengingkari dan akan menolaknya. Justru akan bertambah cahaya keimanannya. Maka hati yang bersih dan hati yang putih ini tidak mungkin kita dapatkan kecuali harus kita nyahkan dua penyakit yaitu syahwat dan subhat. Ya. Maka syahwat harus bisa dinyahkan dengan ketaatan kepada Allah dan subhat harus dinyahkan dengan keyakinan kepada Allah. Dan keyakinan dan ketaatan tidak mungkin kita dapatkan keduanya kecuali kita harus mengkaji dan mengkaji ilmu. Apa itu ilmu? Al-ilmu adalah qaulullah wa qaulur rasul wa qaulus sahabah. Ilmu adalah firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat. Maka kalau kita bisa memahami Islam dari Al-Qur'an, dan dari as-sunnah yang difahami oleh salaful ummah oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, difahami oleh tabi'in, difahami oleh tabi'ut tabi'in, maka kita akan selamat yang dari dua penyakit besar ini. Dan kalau kita selamat dari dua penyakit besar, penyakit yang membahayakan, yang bisa menjerumuskan orang kepada kehancuran dan kebinasaan, yaitu penyakit syahwat dan subhat, fitnatus syahwat dan subhat, maka hati seseorang akan menjadi hati yang putih, menjadi hati yang sehat. Saudaraku pendengar Radio Roja, pendengar Radio Hang, pendengar radio yang ada yang merile langsung siaran ini, maka perhatikan apabila hati kita ingin menjadi hati yang sehat, hati kita ingin menjadi hati yang bersih dan putih, maka perhatikan dua musuh bebuyutan kita ini yaitu syahwat dan syubhat. Di mana syahwat dan syubhat ini akan muncul dan akan masuk ke dalam hati kita kalau hati kita tidak tidak mau menerima al-haq, tidak mau mengisi dengan ilmu di mana ilmu itu ada dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah yang difahami oleh salaful ummah. Ini merupakan uh, sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Ya. Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami salaful ummah dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak. Karena semuanya sudah sampai kepada kita, Al-Quran dan As-Sunnah, semuanya sudah sempurna sampai kepada kita, tidak perlu dari yang lainnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini sudah aku sempurnakan untukmu agamamu. Sudah aku sempurnakan nikmatku untukmu dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Bagaimana kita berakidah? Kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami oleh salaful ummah Itulah ilmu dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Bagaimana keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala? Kita masih melihat banyak di antara kaum muslimin tentang perkara pokok dari perkara yang pokok, aslul usul tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya, berapa kali kami bertanya kepada kaum muslimin di ruangan berukur sekian meter kali sekian meter di masjid atau di tempat lainnya, ketika ditanya di mana Allah, maka jawaban berbeda-beda. Ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana, ada mengatakan Allah di mana-mana. Ada mengatakan Allah di surga. Allah tidak di barat, tidak di timur, dan seterusnya. Ini padahal perkara yang pokok asrul usul. Karena subhat yang masuk ke dalam hati kaum muslimin. Yang dibawa oleh orang-orang yang tidak membawa Islam ini dari sumbernya. Maka jawaban berbaca macam Padahal salafus soleh ala immah al-arba'ah. Imam-imam yang muktabar, yang diterima dan diakui oleh kaum muslimin dari zaman ke zaman, kecuali orang-orang zindik. Mereka akidahnya sama. Mereka menyatakan satu tentang Allah bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu al arsyistawa. Bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Bahwa Allah berada di atas langit sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Muawiyah ketika seorang budak wanita di, mau dibebaskan, Nabi SAW bertanya, Aina Allah? Qalat fi sama. Qala wa man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tikha fa innaha mu'mina rawahu Muslim. Di mana Allah? Kata beliau kepada budak wanita tersebut. Allah di atas langit. Siapa aku? Anda adalah Rasulullah. Bebaskan dia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia orang beriman, wanita beriman. Maka subhat yang masuk kepada dada-dada kaum muslimin merubah yang hak menjadi batil, yang batil dianggap benar, yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid, yang sunnah dianggap bid'ah dan bid'ah dianggap sunnah dan ini kita bisa melihat sangat banyak sekali. Coba kita perhatikan, saudaraku pendengar roja dimanapun Anda berada, juga pendengar redu hang, dan radio yang merele siaran ini secara langsung. Perhatikan, ini benar-benar kita diuji dengan subahat ini. Ya. Yang melahirkan yaitu fasadul ilmi wal, wal i'tiqad. Perhatikan. Pada bulan Ramadan yang lalu dan juga tahun sekarang ini, gerhana bulan pas terjadi pada tanggal malam 15 Sya'ban. Perhatikan di masjid-masjid. Ternyata ketika gerhana bulan tidak dijalankan sholat gerhana bulan dan kita banyak dapatkan menjalankan sholat nisfu sya'ban. Sholat gerhana bulan sudah jelas dalilnya, sudah jelas sumbernya, sudah jelas sohihnya. Sementara nisfu Sya'ban ulama mengatakan hadis-hadis yang beredar masalah itu adalah hadis do'if dan hadis maudhu. Maka bisa kita lihat yang sunnah ditinggalkan dan yang bid'ah dihidupkan. Ini menunjukkan hati yang hitam sebagaimana Nabi sebutkan tadi Hati yang terbalik seperti gelas yang terbalik sulit untuk menerima kebenaran. Hati yang terbalik sulit untuk melakukan dan menerima al-haq. Bahkan dia melihat yang mungkar sebagai yang ma'ruf dan ma'ruf sebagai yang mungkar. Yang bid'ah sebagai sunnah, sunnah sebagai bid'ah. Namun hati yang bersih, hati yang putih, hati yang sehat, hati yang terbebas dari syahwat dan subhat bagaimanapun fitnah syahwat dan subhat dipaparkan dan ditawarkan kepada mereka, maka tidak akan pernah goyah. Hati tersebut angkarha waraddaha akan mengingkari dan akan menolak. Fasdada nuruhu wa isyrakuhu maka akan bertambah cahaya dan akan bertambah pula sinarnya. Artinya akan yakin dengan kebenaran. Ya. Akan yakin dengan sunnah dan dia akan yakin dengan kebatilan bid'ah. Itu hati yang hati yang putih. Kemudian penulis melanjutkan sumumul qalbi al-arba'ah. Sumumul qalbi al-arba'atu yaitu racun-racun hati yang ada empat macam di sini. I'lam annal ma'asiya kullaha sumumul sumumun lil qalbi وأسباب لمرضه وهلاكه وهي منتجة لمرض القلب وإرادته غير, إرا غير إرادة الله عز وجل وسبب لزيادة مرضه ketahuilah bahwa semua perbuatan maksiat tidak terkecuali merupakan racun-racun bagi hati dan merupakan penyebab-penyebab bagi hati yang sakit atau bagi sakitnya hati dan kebinasaan hati. Dan itu semua merupakan hasil atau uh, hasil bagi sakitnya hati dan berkehendak dengan kehendak selain kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan penyebab dari bertambahnya sakit hati. Ini perbuatan maksiat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Aku melihat perbuatan-perbuatan dosa itu bisa mematikan hati-hati. Dan kadang-kadang Orang yang ke, kecanduan berbuat maksiat akan mewariskan kehinaan bagi orang yang kecanduan berbuat maksiat. Dan meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati dan itu lebih baik bagi dirimu yaitu isyanuha yaitu tidak mengindahkan perbuatan dosa. Faman arada salamata qalbihi وحياته فعليه بتخليص قلبه من آثار تلك السموم maka barang siapa yang ingin selamat hatinya keselamatan hati dan kehidupan hati maka wajib baginya untuk membersihkan hatinya dari pengaruh-pengaruh uh, racun-racun tersebut yaitu racun-racun hati dari perbuatan maksiat ثم بالمحافظة عليه بعدم ta'ati sumumin sumumin jadidah. Kemudian dia senantiasa menjaga dirinya jangan sampai dia mengambil mencari racun-racun yang baru bagi hatinya. Wa idza tanawala syai'an min dalika khata'an sara'a ila mahwi athariha bitaubati wal istighfari wal hasanatil mahiyati. Dan apabila dia tidak sengaja alias terjerumus dalam kesalahan, yaitu melakukan kesalahan tersebut, maka dia segera untuk kembali kepada Allah, yaitu dia segera menghapus pengaruh-pengaruh buruk dari Eh, racun-racun uh, hati tersebut yaitu perbuatan dosa. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat dan beristighfar kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik di mana perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan jelek. Dengan taubat dan istighfar. Wasari'u ila mafiratin min rabbikum wa jannatin samawati wal Segeralah kalian kata Allah menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi orang-orang yang hatinya putih, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya sehat, ketika dia terjerumus ke dalam perbuatan salah karena memang anak Adam senantiasa dia melakukan kesalahan Mengapa dia dikatakan insan? Karena banyaknya lupa. Kenapa dia dikatakan insan? Karena dia banyaknya berbuat kesalahan. Maka orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya sehat dan hatinya putih, ketika dia menjalankan melakukan kesalahan, dia bersegera mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfirati min Segeralah kalian menuju pada ampunan Tuhanmu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wallah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min sabaina marrah. Demi Allah, rawahul Bukhari. Demi Allah, aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya setiap hari lebih dari 70 maka kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istighfar, padahal beliau sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang senantiasa melakukan kesalahan? Maka bertobatlah dengan sebenar-benarnya tobat. Dan kalau kita terjerumus kepada perbuatan salah, segeralah melakukan kebaikan ittaqillaha haitsu kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Ketika beliau menyuruh kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Lalu beliau bersabda, ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Ini menunjukkan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam bahwa tidak menutup kemungkinan manusia itu terjerumus kepada perbuatan salah. Sehingga ketika disuruh sudah bertakwa kepada Allah, lalu beliau menyuruh karena tidak menutup kemungkinan terjerumus terhadap perbuatan salah agar mengiringi perbuatan salah tersebut dengan perbuatan yang baik. Wa adbi sayyi'atal hasanatah tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Maka ketika kita terjerumus Misalkan berbohong, langsung istighfar kepada Allah. Misalkan ribah, langsung istighfar kepada Allah. Minta maaf kepada orang-orang yang kita gunjing, kalau mungkin. Kalau tidak mungkin, bicarakanlah dia, orang yang kita gunjing di depan orang lain, kebaikan-kebaikannya. Mohonkan ampun untuknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah orang-orang yang hatinya yang terjaga dari dua penyakit besar, yaitu penyakit subhat dan penyakit syahwat. Dia bersegera mohon ampun kepada Allah. Memang setiap anak Adam adalah orang setiap anak Adam adalah orang yang bersalah. Ya. Setiap anak Adam lah bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis mengatakan wa idza tanawala syai'an min dalika khata'an sar'a ila mahwi asariha bitaubati wal istighfari wal hasanatil mahiyati. Maka apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan ya, tidak sengaja atau dia sengaja maka dia segera kembali kepada ampunan Allah. Dia segera segera kembali kepada perkara-perkara yang bisa menghapus akibat dari perbuatan dosa itu, yaitu dengan taubat ya, dan istighfar. Taubat yang nasuhah, bukan taubat main-main. Ya. Taubat yang pun dengan syarat-syarat, yaitu dia ikhlas, kemudian dia menyesal, lalu dia meninggalkan perbuatan itu, dan tidak ada di dalam hatinya untuk kembali kepada perbuatan itu serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah inni la astaghfirullah fil wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min sab'ina marrah. Demi Allah kata Nabi aku beristighfar, minta ampun kepada Allah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih dan bertobat kepadanya sehari lebih dari 70 kali. ونقصد بالسموم الأربعة فضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام وفضول المخالطة وهي أشهر هذه السموم انتشارا وأشدها تأثيرا في حياة القلب dan yang kami maksud dengan racun empat macam racun hati adalah fudulul kalam ya. yaitu berlebih-lebihan dalam berbicara berlebih-lebihan dalam kita berbicara, berlebih-lebihan dalam memandang, berlebih-lebihan dalam makan, dan berlebih-lebihan dalam bergaul, yang nanti insya Allah kita akan jelaskan satu persatu. Dan penyakit-penyakit ini, racun-racun ini merupakan racun-racun yang paling banyak beredar, yang paling banyak dilakukan oleh manusia, dan yang paling dahsyat pengaruhnya bagi kehidupan hati, yaitu berlebihan dalam berbicara. Artinya banyak berbicara, berlebihan dalam memandang, yaitu membiarkan mata liar, berlebihan dalam makan, membiarkan perut kita kenyang, dan berlebihan dalam bergaul, yaitu banyak-banyak bergaul yang nantinya akan kita jelaskan satu persatu. Oleh karena itu, saudaraku yang pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Maka orang yang cerdas adalah senantiasa memperhatikan nasib dirinya, bagaimana nanti dia di hadapan Allah. Ketika ia memperhatikan orang lain, bagaimana orang tersebut bisa beribadah kepada Allah dengan baik, bagaimana orang tersebut bisa berakidah dengan yang benar, maka pada hakikatnya dia memikirkan tentang dirinya. Jangan sampai dia memikirkan orang lain dan melupakan dirinya. murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'kilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik sementara kamu melupakan dirimu padahal kamu membaca Al-Qur'an? Apa kamu enggak berakal? Maka orang yang cerdas senantiasa memikirkan dirinya Orang yang cerdas bagaimana hatinya bisa terbebas dari dua penyakit besar, yaitu subhat dan syahwat. Dan orang yang cerdas senantiasa dia memperhatikan apa yang bisa meracuni hatinya. Dan orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa bagaimana hatinya bisa senantiasa sehat sehingga hatinya bersinar dan bercahaya yang terna nampak dari wajahnya, nampak dari perbuatannya, nampak dari perkataannya, nampak dari pandangannya dan seterusnya dan seterusnya. Barangkali sampai di sini kajian ini dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas satu persatu fudulul kalam, fudulul ta'am, fudulul nazar, wa fudulul mukhalatah. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tafadhal. Nah, demikian ikhwatal Islam sesi materi dari pembahasan Tazkiyatun Nufus bersama Ustaz Mahfud Elsi Hafizahullah. dan kita memasuki sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya. Kami buka layan telepon di 8236543 atau di nomor pesan singkat di 088 88763 Kita angkat untuk uh, penelpon pertama Kami persilakan di line telepon 021 823 6543. Namun kami terlebih dahulu akan jeda dengan yang berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله daraja. lidzakirina wadzakirat. Taib, sudah ada penelpon di 8236543. Assalamualaikum. 6 nah, terputus. Kami persilakan kembali bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543. Taib, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau nanya. Iya, ya, silakan, silakan Pak. Kalau saya untuk maaf uh, memang agak lain dari pembahasan saya iya. bulan yeah. di bubur. Ah, yeah. Saya mendapatkan daun bidara di mana ya Pak Ustaz? <laughs> Iya. untuk iya. mendapatkan ya, bidara. Mungkin Hifa pasti bisa jawab. <laughs> Kami juga tidak tahu, uh, tidak tahu. Itu biasanya daun bidara itu tumbuh di hmm. di pinggir-pinggir pantai, Pak, ya. Bisa nanti dicari di situ, ya. <laughs> Nah, kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon. Assalamualaikum. Halo? Halo? Iya, terputus. Kami persilakan kembali bagi Anda di line telepon 0218236543. E, eh, tentunya kami mohon e, agar lebih bermanfaat kajian e, kajian kita. Pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema pada sore hari ini. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Iya, yeah. silakan. Uh, Iya, Bu, iya. Ramadan itu setan-setan diikat, uh, itu pengertiannya apa memang diikat semuanya sehingga kita bebas dari godaan setan atau gimana ya? Iya. Soalnya yeah. dalam menjalankan kegiatan atau ibadah sehari-hari, kalian sering merasa syukur itu atau was-was setan? Hmm. Apa itu dari awal nafsu kita atau itu dari godaan setan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, ya, ya, ya saya jawab ya. Silakan. silakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa fus wa sufidatis syayatin." Rawahul Bukhari. Apabila masuk bulan Ramadan, uh, dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka dan diikat syaitan. Di situ Ibnu Hajar al Asqalani menjelaskan ya menukil perkataan dari yang lainnya hmm, yaitu diantaranya makna diikatnya syaitan adalah diikatnya jin-jin yang pencuri khabar langit. Itu yang pertama. Dan yang kedua, maradatul jin, yaitu pembesar-pembesarnya jin. Ya artinya masih ada yang tidak terikat, ya. Yang tidak terikat. Nah, itu pun juga dikatakan terikat di uh, malam hari, ya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Dijelaskan oleh hmm. Eh, Ibnu Hajar ini dalam Fathul Bari, ya. Sarah Sahih Bukhari. Nah, kita angkat berikutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum Silakan Pak, dari mana? Mohon dikecilkan radio monitornya. Dari Abu Usama di Temper. Silakan. Hmm. Eh, iya Pak, silakan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, saya pernah melihat buletin iya. yang disarikan dari kitab Tazkiyatun Nufus. Iya. Yeah. kalau nggak salah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Iya dengan Imam Ghazali itu. Iya. Di buletin itu ditulis ada syirik uh, eh, hakimi ya Ustaz. Iya. Dari situ. Mm-hmm. Apakah ada dalam kitab itu mm-hmm. uh, syirik hak, itu Ustaz? Iya, iya, iya. Mohon penjelasan mm Ustaz. Iya. Terima kasih Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita lihat dalam kitab-kitab para ulama ya bentuk uh, apa namanya tauhid Mungkin maksudnya juga tauhid hakimiyah barangkali. Dan kita lihat tauhid itu terbagi tiga macam, ya bagaimana pembahasan para ulama dahulu sampai sekarang. Pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid hakimiyah itu masuk kepada tauhid ar-rububiyah, ya. Tauhid hakimiyah masuk pada tauhid rububiyah, ya. Termasuk syirik, syirik syirik dalam masalah hakimiyah juga masuk kepada syirik dalam hal hal rububiyah. Ya, insya Allah demikian. Nah, masih di ujung telepon, kita angkat kembali di 8236543 sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam Ana Ibnu Suni dari Bekasi ini. Ya ya silakan Pak. Uh, begini Ustaz, kami sebagai pengurus di suatu masjid, jadi sebagai Dewan Takmir. Iya. Pada saat pelaksanaan salat tarawih itu uh, kami biasanya ditugaskan untuk mengawasi anak-anak gitu karena membuat keributan karena masjid kami itu tergolong cukup besar Ustaz. Iya Pak. Iya jadi pertanyaan saya bolehkah uh, pengurus itu mengadakan sholat kedua di luar sholat tarawih yang pertama gitu karena pengurusnya bertugas menjaga ketertiban seperti itu Ustaz. Iya. Syukran iya. jazakallah. Iya. iya. iya. Silakan. Ya. Silakan. Ya sebenarnya kalau bisa ya solat bersama imam karena Nabi saw bersabda eh, Inna rojulah idaqo mama ma'al imam hatta sorif ya, kutiba lahu mulai latin ya, hadisnya sahih apabila seorang solat bersama imam sampai dia imam selesai maka dia dicatat pahalanya seperti solat membangun sholat selama semalam penuh itu ya maka insya Allah bisa dihindarkan meskipun di, ya di beberapa masjid juga banyak anak-anak ya apalagi barangkali anak-anak itu juga bisa diikutan bersama orang tuanya ya sehingga tidak sampai mengganggu ya insya Allah uh, eh, tidak sampai menyalakan dua sholat dua kali maka sholat bersama imam gitu itu lebih lebih afdol sebagaimana hadis tadi Allahu alam misal. Nah, kemudian dari pesan singkat kita angkat dari pendengar seorang ibu di Bekasi. Hmm. Ustadz dulu saya adalah seorang pecinta uh, musik ya, sampai uh, memiliki koleksi kaset yang sangat banyak dari berbagai negara. Namun alhamdulillah Allah memberikan hidayah dengan uh, dipertemukan dengan manhaj yang mulia ini dan seluruh koleksi kaset tersebut saya bakar gitu. Hmm. Uh, namun yang menjadi permasalahan apabila saya mendengar musik uh, yang itu hadir kapan dan uh, di mana saja kita uh, uh, berada yang tidak bisa di hindari akan timbul rasa sakit di dalam kepala. Hmm. Uh, yang jadi pertanyaan bagaimanakah cara menghadapi situasi yang seperti ini agar hmm. uh, kita tidak terjatuh ter, terjatuh kembali ke dalam uh, apa cinta terhadap musik dan hmm. uh, penyakit uh, maksiat yang lainnya demikian. Iya iya, masya Allah. Uh, Barakallahu Alhamdulillah ini merupakan apa namanya suatu keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada ibu ini eh, kepada penanya ya. Eh, demikianlah sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah sampai kepadanya dalil sudah sampai kepadanya keterangan-keterangan tentang persoalan-persoalan yang diharamkan Allah maka dia harus bersikap seperti itu maka nali mukminin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amrun an yakuna lahumul khiyara. Tidak pantas bagi orang beriman, laki maupun perempuan ketika Allah memutuskan perkara milih yang lain. Nah, sementara musik sudah diharamkan oleh Allah wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin. Sebagian manusia mengambil lahul hadits, menjadikan lahul hadits sebagai uh, untuk menyaksikan dari jalan Allah tanpa ilmu. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, huwa wallah al-ghina itulah musik, itulah nyanyian-nyanyian. Dan penanya tadi mengatakan sudah bisa meninggalkan itu dan bisa membakar dan ini mudah-mudahan bagi pendengar yang lain bisa dijadikan ibrah ya. Kalau mudah-mudahan Allah taala subhanahu Allah subhanahu wa taala menerima pahalanya dan juga menjadi mansan sunnatan hasanah yang menjadi sunnah yang baik untuk diikuti yang lainnya karena barang siapa yang menunjukkan sesuatu pada yang lain dalam rangka orang lain bisa mengikuti, maka ini tidak termasuk ria dan mudah-mudahan ini termasuk memberikan contoh yang baik kepada yang lain bahwa kalau ada orang bisa seperti itu, sudah kecanduan musik bisa seperti itu, bisa kembali, bagaimana dengan yang tidak terlalu, maka tinggalkanlah. Dan bagi yang yang seperti ini ketika menghadapi tidak mungkin ya e, menghindarkannya, ya kita bertakwa istighfar kepada Allah. Fattakullah mastata'tum. Kalau kita misalnya berada satu di di angkot atau di mana, kemudian ada musik yang nggak mungkin bisa dihindari. Kalau bisa bisa ngomong sama sopir dimatikan bisa ya silakan ngomong. Kalau enggak, fattakullah mastata'tum. Allah Maha tahu dengan hati kita. Allah alam. Nah, kemudian dari Umu Kasya di Ciputat, Ustadz, eh, bagaimanakah bila kita masih memiliki sifat-sifat yang tercela seperti halnya suudzon ataupun gampang marah yang eh, adakah hal ini termasuk ke dalam uh, pertanda bahwasanya hati kita kotor Ustaz iya. dan mohon tips dari Ustaz untuk mencegah uh, diri dari sifat husnudzon. Ya, tentu saja itu merupakan penyakit hati yang bisa mengotori hati ya. Dan hati sakit ini juga bertingkat-tingkat, hati yang kotor juga bertingkat-tingkat ya. Dan sebagaimana juga penyakitnya dari subhat dan syahwat ini juga bertingkat-tingkat maka berada di titik mana kita e, penyakit itu berada pada hati kita maka di tingkatan itu kita berada kemudian di samping itu kebaikan yang ada dalam hati pun juga berperang dengan penyakit itu maka mungkin kalau kita istilahkan e, racun dan apa namanya dan penawar racunnya ini lebih mana yang menang maka itulah yang kita berada pada kondisinya nah kita itulah termasuk mudah bersangka buruk kepada orang termasuk penyakit ya wadzan fa innadzan fa innadzan min aghdabil hadis hati-hati dengan E, persangkaan buruk karena itu termasuk sedusta-dustanya perkataan dan kita jangan sampai e, eh, seudon bersangka buruk dengan saudaranya kalau ada itu maka yang harus dilakukan oleh orang ini ya pertama istighfar kepada Allah Ya, yang yang kedua e, berprasangka baiklah kepada saudaranya, ya. Kemudian yang ketiga, ya kalau kita sudah berprasangka buruk kepada saudaranya minta maaf kalau mungkin, kalau tidak maka cukup kita mohonkan ampun kepadanya untuk kepada Allah untuk orang tersebut dan kita e, bicarakan tentang dia kebaikan-kebaikan ya. ya. itu cara yang paling tepat untuk kita menghadapi uh, hati yang mungkin dengki kepada orang lain ya hati kita seudon kepada orang lain maka orang yang punya hati demikian ya akulah dengan keimanan bahwa takdir Allah ini tidak akan meleset. Kalau kita seudon kepada orang berbuat jelek, maka harus yakin ya, ma asaba kalam yakun yukhti'ak wa ma akhta'aka kalam yakun liyusibak. Apa yang akan menimpamu maka tidak akan pernah melesat dan apa yang akan melesat darimu tidak akan pernah menimpamu. Ini keyakinan harus dibawa. Wallahu alam. Nah, masih dari pesan singkat uh, eh, Ustaz. Hmm uh, hati saya selalu uh, merasa tidak tenang ya pikiran saya selalu disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang ketauhidan hingga uh, kepala saya sakit. Begitu juga hati tidak uh, jarang uh, tidak sesuai dengan hakikat ketauhidan seolah-olah ada yang menyeret untuk tidak percaya kepada Allah, naudzubillah. Ya. Uh, tentang hukum, uh, hukum-hukumnya terkadang juga saya uh, seakan-akan dibuat linglung Apakah ini merupakan uh, satu dari fitnah batin di dalam hal agama? Mohon solusinya, Ustaz. Ya. Iya juga pernah e, terjadi di zaman sahabat seperti itu ya, yang ketika ditanya tentang apa namanya tentang Allah ya dia punya perasaan-perasaan seperti itu ya seakan-akan tidak yakin kepada Allah ya dan e, kalau kita sudah ada penyakit seperti itu ya maka ya kita istighfar kepada Allah dan yakinkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis orang yang begitu itu ha hakikat daripada keimanan yang ada pada hati seorang itu ya ya asalkan dia tidak sampai kepada kekufuran ya. wallahu a'lam bishawab nah kita angkat pertanyaan kembali di penelpon di 8236543 assalamualaikum Assalamualaikum salam. Silakan Ibu. Uh, Ustaz. Iya, uh, Bu, ya. Gimana caranya kita bisa maafin seseorang dengan ikhlas gitu ya orang yeah, itu yeah, iya, iya. menjual menzolimi yeah. keluarga kita sampai keluarga kita itu meninggal mm. itu keluarga kita nggak pernah ngebales ke dia gitu mm, nah, iya di didolimi ada, do, ah, maaf nih saya potong didolimi dalam bentuk apa nih bu ah, nggak uh, bisa saya ucapin banyak banget ya Ustaz mm, ya hmm, eh, di, sampai dia nggak diajak bicara mm, tapi dia hmm, tetap hmm. datang tetap gitu, iya, nggak yeah, ditegur yeah, yeah. gitu secara fisik begitu yeah, yeah. Uh, bukan, bukan bukan bukan mm. bukan bukan didolimi secara fisik bukan secara uh, batin ya uh, cukup ibu ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sebagaimana pernah juga kami sampaikan ya, memang kita di diperlakukan begitu memang sangat tidak enak Bu didiamin. Maka seharusnya seorang muslim tidak boleh mendiami saudaranya lebih dari tiga hari. Sebagaimana Nabi bersabda ya, eh, la yahillu lil muslimin an yahjur akhahu fawqa thalath layal. Ya, yaltaqiyani fa arad hada wa arad hada. Wa khairu ma alladhi yabda'u bisalam. Uh, eh, tidak boleh seorang muslim ya mendiamkan saudaranya lebih tiga hari dalam urusan dunia ya dia berkeduanya bertemu kemudian berpaling satunya satu berpaling dan yang paling baik adalah mengucapkan salam ya yang lebih baik kemudian bagi yang didolimi ya tentu saja kalau memang dia tidak hak untuk didolimi ya artinya itu ya memang dolimi tidak dia hak ya dia boleh membalas ya, boleh membalas ya, tapi dia memaafkan itu jauh lebih baik. Wal afina anin nas, ya orang memaafkan kepada sesama manusia. Sebagaimana juga Nabi bersabda, pernah kami sampaikan ini hadis ini yaitu mana koso malun min sadaqatin wala zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Wa man tawadha lillah rafa'ahu rawahu Muslim. Tidaklah berkurang harta itu karena sodakoh dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba karena rasa maafnya kecuali akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Ya, mulia. Orang yang pemaaf ini diberikan kemuliaan oleh Allah. Ya, dan berapa banyak ini sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi banyaknya orang kafir masuk Islam gara-gara pemaafnya Nabi ya banyak orang-orang yang dulunya dimusuh menjadi kawan karena pemaafnya beliau dan Allah akan mengangkat orang barang siapa yang tawadhu rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajat orang itu. Hadisnya sahih di keluar oleh Imam Muslim. Allahu alam. Baik. Kita angkat berikutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan. Eh, ya. dari Pak Postan, ya, saya Pak. mau nanya ini mas, mungkin da, keluar dari materi ya. Iya, iya, Pak. Uh, bacaan salat itu katanya ada dua. Mm -mm. Yang satu subhanallah wa bihamdika Allahumma gfirli apakah subhanallah wa adim itu cukup sekali apakah yang mana yang, yang abdal gitu, kekuatan iya iya bacaan uh. bacaan rukun dan sujud kan subhanallah wa bihamdika Allahumma gfirli ya Iya, iya. Ya, iya, iya, dua-duanya yang bisa dibaca ya Adim, azim, subhanarabbil azim atau subhanarabbil a'la ketika sujud subhanarabbil a'la itu bisa tiga kali, tiga kali. Adapun yang yang tadi yang awal e, dibaca sekali dan itu semua sama-sama sahih. Kalau kita mau baca yang salah satunya maka bisa di, diambil ya karena memang sama-sama dari riwayat yang sahih yang menjelaskan keduanya ya. Nah, ya. masih di lain telepon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Mohon dikecilkan radio monitornya Ibu atau agak jauh dari radionya. Nah, itu kalau di akhirat itu ceritanya gimana tuh Pak kalau seandainya orang punya utang sebanyak itu Pak? Maksudnya pasti di akhirat diapakan gitu loh pak hmm. tentang masalah hutang ibu iya hmm. iya iya ya, ya berbuat ber, orang yang bertobat ya ada dua bertobat karena dosanya dengan kepada Allah, dosa kepada sama hamba. Kalau kepada Allah sudah saya sebutkan tadi syarat-syaratnya bertobat harus ikhlas tobatnya, harus menyesal, tidak mengulangi lagi dan tidak ingin kembali lagi, tidak ada keinginan, harus ditinggalkan. Dan kalau ditambah satu kalau dengan makhluk di samping yang empat tadi tambah satu ya harus dikembalikan. Kalau misalkan dengan dengan sesama manusia Eh, berbuat salah berkenaan dengan masalah eret, masalah harga diri harus minta maaf ya masalah harga seorang kalau berkenaan dengan harta harus kembalikan apakah pinjam atau hutang itu harus dikembalikan sebab uh, Nabi bersabda uh, eh, matrul ghani zulmun matrul ghani zulmun orang yang bisa membayar hutang tapi nggak bisa nggak mau bayar itu merupakan kezaliman ya orang yang bisa bayar hutang nggak mau bayar itu merupakan kezaliman dan kalau dia tidak bayar sampai meninggal pernah Nabi Alaihi Wasallam tidak mensolati mau mensolati seseorang yang masih meninggalkan hutang nah, sehingga bukan berarti nggak disolati ini ini menunjukkan kalau imam pemimpin boleh meninggalkan itu supaya jadi pelajaran bagi yang lain. Maka ketika ada seorang sahabat yang menjamin hutang itu, maka Nabi mau mensolati dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam makna ini mendinginkan bagi saudaramu itu. Dan nanti di hari kiamat akan diminta itu, hmm. ya. Karena apa? Karena uh, orang tahukah orang yang bangkrut siapa orang bangkrut itu? Kata sahabat orang punya uang, nggak punya dinar, nggak punya dirham. Tidak, orang bawa orang kata Nabi orang bawa sholatnya, bawa puasanya, tapi dia syatama hada wa akala hada. Dia mencaci maki orang itu, harga dirinya yang di, diambil ya. Kemudian makan harta orang itu dengan hutang atau dengan yang lainnya. Maka ketika itu orang ini kebaikan orang yang dicaci orang yang mencaci maki diberikan kepada orang yang dicaci maki sampai habis kebaikannya. Setelah habis masih belum cukup maka kejelekan orang yang dicaci maki, orang yang diambil hartanya dengan hutang atau yang nggak dibayar atau dengan yang lainnya, nah, maka dikembalikan kejelekannya kepada orang yang makan hartanya tadi. Nah, Ini Allah Allah. Kita angkat pertanyaan dari pendengar di pesan singkat kembali dari seorang akhwat di Jakarta. Ustadz Barakallahu Fik ketika seseorang uh, yang telah bertaubat dari dosa-dosa besarnya pada waktu yang lalu kemudian dia ingin menikah apakah uh, harus bagi dia menceritakan dosa-dosa yang lalu tersebut kepada calon pendampingnya. Iya, iya. Iya. Ya, ini Allah alam ya. Uh, karena uh, masalahnya pernikahan itu harus jelas ya disampaikan kepadanya ya Uh, maaf barangkali bagi penanya yang dimaksud adalah dosa-dosa di sini mungkin pernah berzina ya atau dia bukan gadis atau gimana hmm. dan memang ya harus harus ngomong karena uh, orang menikahi hukum menikahi seorang yang gadis dan orang yang janda itu beda dalam hukum juga sudah dijelaskan itu berbeda sehingga nantinya tidak sampai menyebabkan uh, apa namanya eh, apa ya terkaget dan tidak bisa menerima dan itu lebih lebih fatal lagi ya meskipun pada hakikatnya dosa itu harus ditutup ya ya pada umumnya dosa harus ditutup tapi ketika dihadapkan karena pernikahan itu ya sama halnya dengan apa namanya ya kalau Abu Hanifah persis mengatakan sama dengan orang jual beli ya meskipun tidak uh, ulama yang lain tidak persis seperti itu ya. Tapi pernikahan ini harus harus ada keterbukaan. Demikian Allah a'lam bisawab Nah, kita angkat di lain telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi nah, Ustaz, hmm, saya susah hmm. sekali husuk dalam sholat. ya, bu. Terutama apabila meninggalkan anak saya sendirian dalam sholat. Yeah. Iya. Uh, uh, eh, was kalau uh, anak saya sedang kerjakan apa gitu. Yeah. Yang menjadi pertanyaan saya, Ustaz, yang membuat saya tidak husuk itu datangnya dari setan atau dari saya sendiri ya Ustadz yeah. dan bagaimana Ustadz kiat-kiatnya supaya kita bisa husuk dalam sholat terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tentu saja ya setan akan mengganggu kita dalam sholat ya setan akan mengganggu kita dalam sholat dan kalau misalkan diantara yang mengganggu kemungkinan besar adalah anak ya maka kita boleh ya, anak kita taruh sebelah kita kita sholat ya kita kasih mainan anak-anak di situ dan uh, Nabi saw juga pernah sholat kemudian cucu beliau Hasan Hussein menggendong dari belakang eh, beliau sampai beliau ketika sujud ya dan beliau tidak mau mengangkat sampai mereka uh, eh, apa cucu tersebut turun dari gendongannya. Dan bagi ibu misalkan yang anak kecil nangis bisa menggendong dalam keadaan sholat, menggendong bayinya itu juga diper, diperbolehkan. Demikian ya. Dan khusyuk di sini ya, nah, terutama yang paling mendorong khusyuk adalah kita memahami makna yang kita baca. Karena ketika kita membaca suratul Fatihah, kita dialog kepada Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Itu Allah membalas asna alaihi abdi, telah memuji kepadaku hambaku sampai akhirnya Allah membalas apa yang kita baca. Nah, kalau kita paham alhamdulillah rabbil alamin segala puji bagi Allah, kita paham maknanya, maka kita akan menyibukkan diri dengan makna yang ada dalam bacaan itu dan ketika kita menyibukkan maknanya dengan bacaan itu tentu saja kita menyibukkan diri dengan apa yang kita dengan siapa yang kita hadapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Nah, kemudian kita angkat pertanyaan kembali di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya. Iya, iya Pak. Ya, ya. Halo Bapak, mohon dikeraskan suaranya, kemudian feedback ada feedback dimatikan saja radio monitornya. Hmm. Di masjid tersebut masih banyak orang yang masuk masjid dengan tidak menutup aurat, Oh iya iya Pak, iya. Gitu. Iya iya, iya. Hmm. Kami ada misi cuma dengan Eh, kata-kata belum bisa kami tempelkan. Iya. sama majelis Ramadan itu ada lembaran dua lembar itu ya. Iya, Pak, iya. Tentang tata tertib eh, hmm. untuk wanita datang ke masjid gitu Iya, iya, ya. iya betul, iya, Dan betul. Pahalanya betul. jamaah. Gitu. Hmm. Nah, setelah anak tempelin pertama ter uh, itu setelah anak tempelin ternyata ada yang merobek gitu. Itu sikap anak <laughs> bagaimana <laughs> Iya. Iya, Pak, iya. Cukup Pak ya. Iya. Ya, ya, ya saya paham Pak ya. Ya insya Allah mudah-mudahan Bapak pahala insya Allah mas uh, didapatkan ya mudah-mudahan Allah mencatat sebagai pahala jangan mm -hmm. jangan berhenti untuk senantiasa berdakwah meskipun nggak bisa langsung dengan lisan dengan buku ya mengajak orang ke masjid, taklim dengan menempelkan seperti itu ya maka memang orang yang wanita yang ke masjid maka ibu-ibu yang mendengarkan uh, siaran ini Mari kita sama-sama perhatikan karena apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu salatu limroatin tatatayyabu li hadzal masjid hatta tarji'a wa taghtasilah waslaha minal jinabah. Nah, hadis hmm. ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Hmm. Beliau bersabda tidak diterima sholat seorang wanita di masjid ini yang menggunakan wewangian hmm. sampai dia pulang mandi seperti mandi jenabah. Yeah. Nah, apalagi sampai membuka aurat. Ya, hmm. Ya maaf kalau kalau kami istilahkan dengan pakai pakaian setengah tiang istilahnya ya <laughs> iya, kelihatan yeah. auratnya. Maka hmm. jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena wanita harus tutup auratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ber, hmm. berfirman. Uh, ya ayuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya, ya, ya uh, apa wa nisa'il mu'minin astagfirullahaladzim katakanlah wahai nabi uh, katakanlah kepada istri-istrimu dan kepada anak-anak perempuanmu dan yang beriman yudnina min jalabibihin yudnina min jalabibihin agar mereka itu menjulurkan jilbabnya. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa alumin an yudnina min yudnina min jalabibihin ya. Agar mereka menjulurkan jilbabnya. Itu. Nah, Allah alam. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dan tampaknya ini pertanyaan terakhir saja iya, karena ya, waktu. Ya. Ustadz barakallahu fiik eh, hmm. ketika hati kita telah mengalami sakit, langkah apa yang paling tepat karena setiap kali Eh, setelah melakukan perbuatan yang mendatangkan hidupnya hati maka uh, kandas kembali dan hati ini kembali menjadi uh, sakit dan uh, terkadang malah dikhawatirkan menjadi mati. Iya. Man, uh, iya. tipsnya. Ya, ya memang uh, al iman yazid wa yanqus, yazid bi ta'aw yanqus bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang, ini keyakinan dan akidah ahli sunnah bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Maka bagaimana cara kita menjaga hati? Tentu saja menjaga perbuatan ketaatan. Bagaimana kita menjaga perbuatan ketaatan? Maka kita menjaga dari yang wajib. Bagaimana? Selanjutnya kita tambah dengan yang sunnah. Yang wajib kita jaga, kita tambah dengan yang sunnah. Ya, jangan sampai kita meninggalkan wajib kemudian mengerjakan yang sunnah. Kalau bisa mengerjakan yang wajib, maka usahakan dengan yang sunnah karena sejelek-jeleknya orang kata Imam Ahmad adalah orang yang tidak mau mengerjakan sholat sunnah nafilah, sholat sunnah rawatib itu sejelek-jeleknya orang. Maka bagaimana menjaga agar hati ini tetap sehat yaitu kita perhatikan perbuatan uh, ketaatan kepada Allah ya kita hindarkan perbuatan-perbuatan yang maksiat semua perbuatan maksiat bisa merusak hati dan bahkan bisa mematikan hati sebagaimana tadi disebut oleh Ibnu Mubarak raaitu dzunuba tumitul quluba Waqad yurithu dzulla idmanuha. Aku melihat perbuatan dosa itu semuanya bisa membunuh hati bisa mematikan hati dan uh, orang yang ke, yang kecanduan perbuat maksiat akan mewariskan kepadanya kehinaan kepada orang itu sehingga kita melihat ya orang dari wajahnya dari ini nampaknya tidak ada yes tidak ada wibawa dan seterusnya ya karena apa karena banyak berbuat maksiat wal waliyadzubillah Allahu a'lam bisawab barangkali sampai di sini hmm. kajian kita ini